asar riwayat riwayat hadis hadis wala yaqbaluha dan tidak mau menerima karena dalam riwayat dari beliau dikatakan wayaruddul asar menolak asar asar sama maknanya dengan layak baluha. Ayunkiru syai'an min akhbar Rasulullah Atau mengingkari sesuatu dari berita-berita Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fattahimhu Al Islam. Maka tuduhlah keislamannya. وهو صاحب هوى مبتدع maka tuduhlah keislamannya keislamannya diragukan tetapi sahibu hawan mubtaja jelas yang diragukan keislamannya fa innahu sahibu hawan mubtadi' atau kama qala fi riwayah Mengapa? Fa'innahu rajulun radi'ul madhab wal qawl. Berarti orang ini orang yang jelek madhabnya. Jelek ucapannya. Kalau mencerca sunnah, menolak sunnah, mengingkari sesuatu dari sunnah, menolak berita-berita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dipertanyakan keislamannya. Fattahimu. Tuduhlah keislamannya. Wala yut'anu ala Rasulullah Sallam, walla ala ashabih. Tidak boleh. Rasulullah SAW dicerca. Dan siapa yang mencerca sunnah yang sahihah berarti dia mencerca Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fi din, Kalau hadis itu sahih terbukti dengan sanad yang sahih diriwayatkan dari thiqah an thiqah an thiqah tamu dhabt muttasil sanad bersambung sanadnya maka berarti terbukti itu ucapan Rasulullah. Kalau terbukti bahwa itu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man dalladhi yarudduh? Kira-kira siapa yang berani menolaknya? Yang menolaknya imam munafik, bukan muslim, tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW, atau sahibu hawa. Karena sahibu hawa biasanya menolak. Perbedaannya sahibu hawa biasanya dengan takwilat batilah. Dengan takwil-takwil batil. Adapun munafik dan kafir akan berkata terang-terangan saya tidak percaya. Karena memang kafir. Tetapi yang dohirnya muslim bersyahadat salat tetapi menolak sunnah yang sahihah yang terbukti benar-benar ucapan Rasulullah SAW dia tolak maka ini adalah sesuatu tanda-tanda kalau fi qulubihim zaik dalam hati mereka ada penyimpangan demikian pula tidak boleh dicerca sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam karena kita mengenali Allah mengenali Rasulnya mengenali Quran mengenali kebaikan dan kejelekan dari mereka dari para sahabat radhiyallahu alaihi majma'in melalui siapa Ikhwani fidina azakumullah kalau mencerca sahabat, maka niscaya jembatan menuju ilmu yang dibawa oleh Rasulullah SAW akan terputus. Maka Yahudi ingin memutus rantai ilmu dengan mencerca para sahabat. Murid Yahudi kaum orientalis dan antek Yahudi Syiah Rafidah juga sama. Ingin memutus rantai ilmu. Akhirnya mereka mencerca para sahabat. Dan yang paling banyak dicerca oleh mereka, yang paling banyak meriwayatkan hadis atau yang banyak meriwayatkan hadis. Sehingga mereka punya kitab khusus berjudul Abu Hurairah sebagai pendusta pertama dalam sejarah Islam. Astagfirullah. Mengapa Abu Hurairah? Karena mereka tahu Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis. Kalau Abu Hurairah dicerca, maka sekian banyak hadis yang dibawanya akan gugur. Riwayat siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah itu kan pendusta. Demikian pula yang banyak meriwayatkan dari Nabi Alaihissalam tentang apa yang terjadi di rumahnya, adabnya, akhlaknya, riwayat-riwayat bagaimana dengan istrinya adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Mereka cerca pula. Mereka tuduh dengan tuduhan-tuduhan. Karena mereka tahu ketika jatuh Aisyah maka akan jatuh pula sekian banyak riwayat hadis yang dibawanya. Demikian pula para sahabat-sahabat yang lainnya minal muksirin yang banyak meriwayatkan hadis tidak lepas dari bidikan-bidikan mereka. Yahudi, Rentalis, Syiah dan sejenisnya. Padahal kita kenal agama melalui para sahabat mengenali Allah melalui mereka dari Rasulullah SAW. Demikian pula mengenai, mengenali Rasulnya dari mereka para sahabat. Bahkan kita kenal kebaikan dan kejelekan melalui mereka. Wad dunya wal akhirah. Demikian pula kita kenal, mengenali bagaimana dunia dan akhirat juga dengan asar-asar. Riwayat dari sahabat muhajirin dari sahabat Ansar dari Abu Bakar dan Umar dan Uthman wa Ali diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Anas bin Malik dari Ibn Umar dari sekian para sahabat dan mereka meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Melalui siapa? Kita akan menerima ucapan Rasulullah SAW kalau bukan melalui para sahabat. Melalui siapa? Kita akan tahu ucapan-ucapan Rasulullah kalau bukan melalui para sahabiat, istri-istri Rasulullah SAW. Fa'inal Qur'ana ila sunnati ahwaju minas sunnati ila al-Qur'an. Karena sesungguhnya Al-Qur'an lebih membutuhkan sunnah daripada sunnah kepada Quran. Jangan kalian salah paham. Diucapkan demikian oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah karena memang Al-Quran dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Iya kan? Al-Quran diturunkan. Kemudian Allah katakan kepada nabinya, "Litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim." Kami turunkan Quran ini litubayyin agar engkau menjelaskannya pada manusia. Maka Al-Quran dengan penjelasannya dari sunnah Rasulullah SAW menjadi klop, lengkap. Berarti Quran harus dengan tafsir dari Rasulullah SAW. Tapi sekarang dibalik. Apakah sunnah membutuhkan Quran? Kita akan katakan bahwa as-sunnah di dalamnya ada Al-Quran. Apa definisinya sunnah? Hah? Ajaran Rasulullah SAW. Emang apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Al-Quran. Bagaimana akhlak Rasulullah SAW? Khuluquhu Al-Quran. Khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasul adalah Al-Quran. Baik. Masih belum jelas? Definisikan lagi. Apa itu hadis? Hadis adalah semua yang diriwayatkan dari Nabi. Ucapannya. Perbuatannya. Takrirnya. Apa lagi? Dan juga wasaf. Sifat-sifatnya. Ini semua hadis sunnah. Tapi kalau kita nukil ucapan Rasulullah SAW seluruhnya, bukankah itu Al-Quran? Yang dibacakan oleh Nabi Al-Quran. Yang dikerjakan oleh Nabi terapan Al-Quran. Yang diterangkan oleh Nabi tafsir dari Al-Quran. Al-Qurannya ada, tafsirnya ada, contoh penerapannya ada, penjelasan yang rincinya ada maka Al-Quran ila sunnah ahwaj minas sunnati ila Al-Quran perhatikan dan ini jawaban buat mereka yang pernah bertanya kenapa kok dijuluki ahlus sunnah wal jamaah kenapa tidak ahlul Quran ada yang bertanya waktu itu kenapa Para ulama menyebutnya ahlu sunnah, ahlu sunnah, ahlu sunnah. Kenapa gak disebut ahlul Quran atau disebut ahlul Quran wa sunnah? Kan lengkap. Kenapa kok sunnah saja? Ahlu sunnah wal jamaah, ahlu sunnah wal jamaah. Ikhwani fiddin azakumullah. Kalau justru kamu katakan ahlul Quran, itu orang akan berkata Quran dengan tafsirnya siapa. Ya Pak ya. Sehingga barakallahu fikum kalau kamu cari siapa itu Quraniyun, golongan Quran. Siapa? Ternyata yang menamakan diri, dirinya kami Quraniyun. Siapa? Pengingkar-pengingkar sunnah. Di Pakistan dan sekitarnya ada golongan Quraniyun. Kami golongan Quran. Ketika diselidiki, tidak sholat, tidak puasa, Mengingkari ini, mengingkari itu. Akidah. Rusak. Katanya Quraniyun. Iya. Kami hanya berpegang dengan Quran. Tidak dengan sunnah. Kami hanya berpegang dengan Quran. Cukup. Rasulullah itu utusan. Utusan itu maknanya pengantar surat. Tukang pos. Allah kirim surat diantarkan oleh Rasul kepada kita. Suratnya adalah Al-Quran. Apa urusannya dengan tukang pos, kata mereka. Kita terima Qurannya sebagai surat dari Allah. Selesai. Kita baca Qurannya. Suruh salat. Salat maknanya doa. Doa cukup. Nggak perlu kalian nyembah tembok. Kata mereka. Astagfirullah. Kufur. Kufur. Kafir. Kenapa menamakan diri Quraniyun? Merasa mereka pegang Quran saja tanpa sunnah. Maka para ulama menyatakan kami ahlus sunnah yang berpegang dengan sunnah. Dengan mana? Berpegang dengan ajaran Nabi. Yang di dalamnya adalah Al-Quran dengan tafsir Al-Quran, dengan penerapan Al-Quran, dengan penjelasan Al-Quran, dengan rincian Al-Quran. Semua ada dalam sunnah Nabi. Dari ucapannya, perbuatannya, takrirnya, contohnya, teladannya, semuanya cerminan dari Quran. Ini pembenaran dari ucapan Imam Al-Barbahari bahwa Quran ahwaj ila sunnah daripada sunnah ilal Quran. Kalau kamu membandingkan, bukankah ini ucapan Allah, ini ucapan Rasul, kenapa kamu lebih pentingkan? Bukan masalah penting dan tidak penting. Dua-duanya wahyu. Al-Quran dari Allah. Ucapan Rasul juga dari Allah. Innahu la yantiqu anil hawa. In huwa illa wahyun yuha. Rasulullah SAW tidak mengucapkan dari hawa nafsunya melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Sehingga yang selamat dari fitnah-fitnah penyimpangan adalah ahlus sunnah, ahlul azhar Ini yang dimaksud oleh Imam Al-Barbahari. Maka siapa yang menolak azhar atau mencerca azhar atau tidak percaya dengan azhar-azhar, fattahimhu alal Islam, tuduhlah keislamannya dan jelas dia sahibu hawan mubtadi' dikatakan oleh Syekh Shalal Fauzan dalam Ithaful Qari kalimat idza sami'ta ar-rajul yat'an fil athar ila akhirih qala li anna ma'na syahadat Muhammadan Rasulullah karena makna persaksian Muhammad Rasulullah adalah ta'atuhu fi ma amar wa tasdiquhu fi ma akhbar wajtinabu ma anhu wa Karena makna syahadat mempersaksikan bahwa beliau adalah utusan Allah, Muhammad dan Rasulullah, itu maknanya terkandung di dalamnya mentaatinya terhadap perintah-perintahnya, membenarkan berita-beritanya, menjauhi apa yang dilarangnya, wa alla ya'budallah illa bima syara dan agar jangan beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala eh, oleh Rasulullah SAW. Saya ulangi bahwa mengakui bahwa beliau adalah Rasulullah maknanya harus mentaati semua perintah-perintahnya menjauhi semua larangan-larangannya dan mempercayai berita-beritanya dan agar jangan beribadah pada Allah kecuali dengan cara yang diajarkannya. Yang diajarkan Rasulullah SAW. Beribadahnya kepada Allah saja. Caranya hanya mengikuti Rasulullah saja. Ada makna syahadat Muhammad dan Rasulullah. Wallahu jalla wa ala yaqul. Sedangkan Allah jalla wa ala berfirman وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا apa yang dibawa oleh Rasul pada kalian ambillah dan apa yang dilarangnya tinggalkanlah apa yang dibawa Nabi ambillah apa yang dilarangnya tinggalkanlah ya ayuhalladzina amanu atiullahu wa ati'ur Rasul Wahai orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul. Fal wajib 'ala muslimi an yatamassal ma jaa fil ahadits an Rasulillah SAW. Maka semestinya bagi setiap muslim hendaklah mempraktekkan menerapkan semua apa yang datang di dalam hadis-hadis dari Nabi SAW. Li'annaha al-wahyu tsani karena itu merupakan wahyu yang kedua yang mengiringi Al-Qur'an. Li'anna usul al-adillah fil Islam al-mujma' 'alaiha karena dasar-dasar dalil, pokok-pokok dalil dalam Islam yang disepakati secara ijma' oleh seluruh para ulama adalah Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma' Baru setelah itu yang lainnya. Seperti qiyas bil adillah. Hadhihi adillatun la yajuzu lil insani an yaqul ana la astadillu illa bil qur'ani faqat. Ini bukti-bukti, ini dalil-dalil. Tidak boleh seseorang pun berkata, saya tidak akan berdalil kecuali dengan Quran. Tidak bisa. Apalagi saya tidak berbicara kecuali dengan Quran. Lebih aneh lagi. Emang ada Ustaz yang tidak mau ngomong kecuali dalam Quran? Ada salah satu tokoh sufi. Kamu tanya apa aja dia baca Quran. Mengambil ayat yang ini, mengambil yang itu dipas-paskan dengan apa yang dia akan jawab. Itu keanehan. Ikhwan ibn a'azakumullah. Nggak bisa seseorang berkata, saya akan berdalil dengan Quran saja, tidak mau dengan sunnah. Nggak bisa. Karena Quran dengan sunnah satu kesatuan yang tidak bisa dipisah. Tidak bisa dipisahkan. Kita bicara Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada perintah untuk berpegang dengan sunnah. Kalau engkau tidak berpegang dengan sunnah berarti tidak berpegang dengan Quran. Demikian pula ketika engkau berkata saya berpegang dengan sunnah. Otomatis di dalamnya ada Quran. Karena termasuk sunnah Nabi baca Quran, termasuk sunnah Nabi mempraktekkan Al-Quran, termasuk sunnah Nabi menjelaskan, menerangkan, mengamalkan, mendakwahkan Al-Quran. Termasuk sunnah Nabi. Nggak bisa dipisah. Wala astadillu bi sunnati kama taquluhul khawarij. Tidak bisa pula seseorang berkata saya akan berpegang dengan sunnah saja tanpa Quran. Gak mungkin. Karena Quran dan sunnah sudah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Quran dari Allah Subhanahu wa taala sedangkan sunnah adalah ucapan Rasulullah SAW menerangkan Al-Quran yang juga diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Khonibina azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa لا كما تقوله الخوارج ومن نحى نحوهم tidak seperti apa yang diucapkan oleh khawarij atau yang berjalan di jalan mereka tidak seperti ucapan para pengingkar sunnah kami cukupkan dengan Quran ila akhiri wa yaqulun mereka berkata innal Quran mutawatir wa ma'sumun minal khalal Wa ma sunnah fahiyya min riwayatir ruwah. Kata mereka, termasuk penerusnya adalah Mu'tazilah, Aqlaniyun. Mereka berkata, kalau Quran mutawatir riwayatnya. Adapun sunnah diriwayatkan dari rawi-rawi yang bisa salah bisa benar. Yatatarraq ilaiha al-khalal masih memungkinkan terjadi padanya kesalahan-kesalahan, maka saya akan pakai yang pasti-pasti saja. Tidak mau memakai sesuatu yang meragukan, katanya. Istilahnya Mu'tazilah bahwa Quran itu pasti sedangkan sunnah tidak pasti. Hadat tihamun lil ummati wa ulama'iha wasahabati wattabi'in alladzina naqalul akhbar. Berarti ini tuduhan. Tuduhan mereka kepada umat ini semuanya. Kepada ulama'nya terutama. Kepada para sahabat. Kepada para tabi'in. Dan yang menukil berita-berita dan riwayat-riwayat. Kamu meragukan? Berarti kamu tidak percaya sama para sahabat? nggak percaya kepada para tabi'in, nggak percaya kepada para ulama ahlu sunnah as-sadiqun. Dari mana tahunya kalau mereka sadiqun? Bishahadat bukan dengan satu syahadat Bishahadat dengan persaksian-persaksian banyak orang. Semua melihatnya, semua mengatakan kami saksinya bahwa dia orang jujur. Dan itu dalam Islam dibukukan. Si fulan jujur terpercaya, si fulan pendusta. Si fulan kuat hafalannya, si alan sering lupa, sering lalai. Ada keterangannya. Dari para ulama an-naqad, para pengkritik-pengkritik dari ahlul jarhut ta'dil. Sehingga sudah ada kitabnya. Kitab Thiqat. Isinya orang-orang Thiqah semuanya. Ada kitab lagi. abu duafa wal matrukin orang-orang yang baik dan orang-orang yang ditinggalkan riwayatnya ada kitab lagi bahkan yang khusus kadzab kadzabun para kadzabun dan juga para wadda'un para tukang pemalsu hadis ada dengan persaksian para ulama di zamannya yang menyaksikan orang itu ketika hidupnya bagaimana jujur atau tidak jujur apakah pendusta atau bukan pendusta mereka lihat mereka tulis. Ikhwanifiddina azakumullah gak ada agama yang seteliti ini. Gak ada agama yang diberi oleh Allah keistimewaan berupa ilmu hadis. Berarti mereka menuduh kepada mereka mereka para orang-orang yang terpercaya menuduh para sahabat menuduh para tabi'in menuduh para ulama thiqat menuduh para ulama yang sadiqun padahal kalau mereka mau berpikir kamu pegang Quran dari mana langsung dari Rasul ya enggak sih dari siapa kamu dengar langsung dengar dari Nabi atau langsung dari Allah Taala yang enggak melalui para sahabat. Taib berarti sama dengan hadis melalui para sahabat. Langsung kamu ketemu sahabat, oh ya enggak, lewat tabiin berarti sama dengan hadis lewat tabiin. Berarti Quran diriwayatkan juga Ustaz. Naam. Al-Quran juga diriwayatkan. Yang paling jelas riwayatnya, yang paling sahih riwayatnya, yang mutawatir. Itu Quran. Dan hadis, hadis ada yang diriwayatkan secara mutawatir. Kenapa? Ayat-ayat yang mutawatir riwayatnya diterima, hadis yang mutawatir tidak diterima. Kenapa? Ada apa dengan kalian? Sama-sama diriwayatkan. Itu pun barakallahu fikum bukan berarti kita menolak yang tidak mutawatir. Karena riwayat dari siqah an siqah an siqah yang tamu dabti bersambung sanadnya dari awal sampai akhirnya tidak ada yang terputus tidak ada ilat ghairu muallalin wala syadz maka itu adalah hadis yang sahih diterima makbula. Kenapa ditolak? Hanya karena tidak mutawatir. Kalau yang tidak mutawatir ditolak, dua per tiga hadis akan hilang. Jadi kalau agama sekian, dua per tiganya hilang. Tergambar bagaimana dua per tiga? Satu bulatan dibagi tiga, yang dua hilang tinggal sepertiganya. Habis agama. Dan itu yang mereka maukan. Itu yang mereka maukan. Ikhwani fid din muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka mereka-mereka para pengingkar-pengingkar sunnah dari kalangan khawarij ataupun dari kalangan mu'tazilah atau dari kalangan para aklaniun dan sebagainya mereka dalam keadaan tidak konsekuen dengan kaidah-kaidah mereka sendiri. Berarti mereka menuduh adamul amanah bahwa para ulama tadi tidak amanah. Wa qad akhbara Nabi sallallahu an haula'i biqaulihi. Dan Nabi sudah mengisyaratkan akan munculnya para pengingkar-pengingkar sunnah. Nabi sudah mengisyaratkan akan munculnya. Memberitakan dari Allah Subhanahu wa taala Kata Nabi yushiku rajulun syab'ana ala arikatihi yaqul bainana wa bainakum kitabullah fama wajadna fihi min halal istahlalnahu wama wajadna fihi min haramin harramnah Kata Nabi sebentar lagi akan ada seseorang yang gemuk, gendut, kenyang, tidur atau bersandar di arikatih singgasananya atau lebih tepatnya di mebel-mebelnya yaqulu ketika datang padanya hadis mimma amartuhu au nahait itu dalam riwayat lain Atau hadithun min hadithi mimma amartuhu au nahait datang kepadanya perintah-perintahku Datang kepadanya hadis-hadisku dari apa yang aku perintahkan atau aku larang. Tiba-tiba orang itu berkata, "Qala bainana wa bainakum kitabullah." Pokoknya antara kami dengan kamu kitabullah, Al-Qur'an. Ma wajadna fihi min halalin istahlalnahu. Apa yang kita dapat di dalamnya halal kita halalkan, wa ma wajadna fihi min haramin haramna. Dan apa yang kita dapat di dalamnya haram kita haramkan. Ala Innama harrama Rasulullah. Mithla ma harrama Allah. Ikhwani fidin azakumullah. Disebutkan dalam riwayat. Diakhiri dengan kalimat ketahuilah kata Nabi. Sesungguhnya apa yang diharamkan oleh Rasulullah adalah seperti yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama sama. Bagaimana mungkin menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya akhi, Pikirkan baik-baik. Pahami dengan jeli. Allah berkata, taati Rasul. Maka ketika Rasulullah SAW menyatakan kerjakan. Berarti maknanya taatilah Rasul ketika mengatakan pada kamu kerjakan. Kalau kamu mentaati Rasul berarti mentaati Allah. Kalau kamu memaksiati Rasul berarti memaksiati Allah yang menyuruh untuk mentaati Rasul. kata Ali. Maka apa yang diharamkan oleh Nabi adalah seperti yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alasan kedua, ayat yang tadi. Bahwa Rasulullah SAW la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Bahwa Rasulullah nggak akan berani berbicara dari hawa nafsunya. Melainkan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Maka kalau Nabi menyuruh, itu dari Allah yang menyuruh. Kalau Nabi menyatakan jangan, maka itu dari Allah yang melarang. Karena Nabi tidak mungkin mengucapkan dari hawa nafsunya. La yantiqu anil hawa. Maka innama harrama Rasulullah ma harrama Allah. Lafat dari Hakim rahimahullah. Adapun yang di sini disebutkan Imam Ahmad wa Darimi wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban disebutkan pula Imam Hakim dalam Mustadrak. Khonibina azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti Nabi sudah menduga akan muncul atau bahkan bukan menduga, sudah mengetahui dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala berita nanti akan muncul orang yang ahlu dunia. Digambarkan dengan kenyang, bersandarkan di dipan-dipannya, di mebel-mebelnya. Ketika datang seseorang bawa hadis, tinggalkan hadis. Pokoknya antara kami dengan kamu Quran. Ada nggak di Quran? Kalau nggak ada, tinggal. Ada seorang wanita datang kepada Abdullah bin Mas'ud. Aku tidak mendapati larangan mencabut bulu alis. Aku tidak mendapati larangan untuk mengukir gigi. Aku tidak mendapati. Engkau belum teliti membacanya. Ada dalam Quran. Aku sudah teliti membacanya. Aku baca min ghilafin ila ghilaf. Aku membaca dari ghilaf ila ghilaf. Ini ghilaf namanya ini. Dari sampul pertama sampai sampul terakhir. Aku sudah baca. Enggak ada. Ada. Kau kurang teliti. Coba kalau kau baca teliti, kau pasti akan dapati. Ma atakumur rasulu fakhuduhu wa manahakum anhu fantahu. Kamu dapat tiga ayat itu? Iya, kami dapati. Apa yang dibawa oleh Rasul, ambillah. Dan apa yang dilarang, tinggalkanlah. Iya, kami dapati ayat itu. Maka tinggalkanlah apa yang dilarang oleh Nabi. Nabi menyatakan, La'anallah anna misad wal mutanam misad. Allah melaknat wanita yang mencabut bulu alisnya, yang mencukur bulu alisnya, dan yang memerintahkan untuk mencabutnya. Jadi yang dicabut bulu alisnya dan yang nyuruh orang lain untuk mencabutnya, yang mencabutnya dan yang dicabutnya, dua-duanya dilaknat. La'anallah, Allah melaknat. Mereka yang mentato, wanita-wanita yang mentato dan yang ditato, yang minta ditato. Ikhwani fi din, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dibawa oleh beliau radhiyallahu taala anhu ayat tentang ma'atakumur rasul fakhudhu. Berarti ada dalam Quran. Karena Allah berfirman dalam Quran, apa yang dibawa oleh Nabi ambillah, apa yang diajarkan oleh Nabi ambillah. Apa yang diperintahkan dan dilarang ambillah. Ini barakallahu fiikum. Apalagi juga Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis Ala wa inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Aku ketahuilah bahwa aku diberi Quran dan yang semisalnya bersamanya. Akhwani fiddin, a'azakumullah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah, Ibnu Hibban dan lainnya Disebutkan dengan jelas aku diberi Quran dan yang sepertinya bersamanya. Apa tafsirnya? Mitlahu ma'ahu. Yang sepertinya bersamanya. Enggak ada tafsir lain. Karena enggak ada yang seperti Quran. Kecuali sunnah. Apalagi? Aku diberi yang seperti Quran bersamanya. Yani as-sunnah. Karena sunnah itu tafsiran dari Al-Quran rincian dari Al-Quran, penjelasan dari Al-Quran. Maka dia sama kedudukannya dengan Al-Quran. Karena itu adalah ucapan Rasulullah yang dari wahyu Allah. Karena beliau la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Maka kadang para ulama menyebutkan wahyain. Menyebutnya dengan wahyain. Dua wahyu. Kama dhukira fil wahyaini sebagaimana disebut dalam dua wahyu, Yang Quran dan Sunnah mislahu ma'ahu wa qala alaihi salatu wassalam naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa ballaghaha kama sami'aha farubba muballighin aw'a min semoga Allah mencerahkan wajah seseorang yang mendengar ucapanku ucapanku, ucapan Rasulullah SAW. Fawaha kemudian dia pahami dengan baik, dia hafal. Waballagha atau faaddaha, kemudian ditunaikan. Kama sami'aha, ditunaikan sesuai apa yang dia dengar. Tidak ditambah, tidak dikurangi, disampaikan apa adanya. Semoga dicerahkan wajahnya Farubba mubalaghin aw'amin sami' bisa jadi orang yang disampaikan lebih paham daripada yang menyampaikan. Maka di sini Rasulullah SAW disuruh, eh, menyuruh, Rasulullah SAW menyuruh untuk menyampaikan ucapannya. Artinya apa? Ucapan Rasulullah SAW hujah. Nabi menyatakan semoga Allah mencerahkan wajah-wajah mereka yang meriwayatkan hadis Inilah keutamaan ahlul hadis. Keutamaan ahlus sunnah. وقال عليه الصلاة والسلام لما خطب في عرفة ketika berkhutbah di Arafah setelah khutbah selesai Nabi menyatakan liyuballigh syahid minkumul ghaib hendaklah yang hadir menyampaikan pada yang tidak hadir. Nyampaikan apa? Khutbah. Artinya ucapan Rasulullah SAW itu adalah dalil, hujjah yang disuruh pula untuk disampaikan dan diriwayatkan. Hadis disampaikan, sunnah juga disampaikan, uh, Quran disampaikan, hadis juga disampaikan. Dan disuruh oleh Allah dan Rasulnya. Sampaikan. Ikhwani fiddina a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah hujjiyatus sunnah. Hujjiyatus sunnah artinya bahwa sunnah itu merupakan hujjah. Binafsiha. Sunnah hujjatun binafsiha. Bahwa sunnah itu sebagai hujjah dengan sendirinya. Walaupun sendirian. Tidak mesti sunnah itu jadi hujah kalau beriringan dengan Quran. Quran bilang begini, sunnah juga bilang begitu, maka jadi hujah. Hatta sendirian. Al-Quran tidak menyebutkan tentang binatang bertaring itu haram. Rasulullah SAW menyatakan binatang bertaring haram. Bagaimana? Itu diantara sebab terucapnya hadis tadi adalah ketika Rasulullah SAW mengharamkan keledai piharaan. Keledai Cina. Kemudian Nabi menyatakan nanti sebentar lagi akan muncul orang yang kenyang bersandar di dipan-dipannya. Kemudian datang kepadanya hadis min hadisi mimma nahaitu mimma amartu au nahait. Tiba-tiba berkata bainana wa bainakum kitabullah. Ketahuilah, aku mengharamkan seperti Allah mengharamkan karena aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak mungkin menyatakan haram kalau Allah tidak berkata haram.